بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمي الفداء أما بعد إخوان أخوات سكاليان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semoga di waktu ini, di zaman ini insya الله Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita, majlis kita, ilmu kita dan insyaallah Allah semua tilawatul Quran kalau kita hadir di majlis Al-Quran insyaallah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala uh, inilah bagian terakhir surat Al-Insyiqaq berarti beberapa ayat terakhir kita membacanya kemudian insyaAllah terjemahan ayat-ayat itu dan sebagian hal yang berada di ayat-ayat tersebut insyaallah sebelumnya kita mulai insyaallah kita membaca bersama-sama doa untuk kesehatan Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Rajahu Syarif bersama-sama اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فيها هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كتاب آه، من هدية كان مجلس إني جوغا علانيا kepada Sayyidah Fatimatul Ma'sumah di kota Qom. Dan kalau kita membaca hadisnya dan riwayatnya Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salatu wassalam pada zaman yang Sayyidah Fatimatul Ma'sumah belum lahir berarti beberapa tahun sebelumnya kelahiran eh, Sayyidah al Ma'sumah Imam Sadiq alaihi salatu wassalam meriwayatkan salah satu riwayat suatu riwayat yang luar biasa akan dikebumikan dikuburkan salah satu keturunan saya di kota Qom. Barang siapa yang menziarahi beliau dengan ma'rifat kepada beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang itu dalam surga. Berarti itulah hasil ziarah Sayyidah Fatimatul Ma'asumah. Kita tidak tahu kedudukannya Sayyidah Fatimahul Ma'sumah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada suatu kalimat di ziarah beliau pada waktu yang kita membaca ziarah beliau walaupun dari jauh, walaupun dari Malaysia, dari tempat jauh. Kita menziarahi beliau dengan apa kalimat ini fa inna laka sya'nan minasya' fa inna laka sya'nan minasya' kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala isfa'i li fil jannah syafaatilah kami dalam surga bukan di dunia dalam surga itulah kedudukan Sayyidah Fatimah Ma'asumah semoga kita kitab syafaati Sayyidah Fatimatul Ma'asumah. Dan ada di riwayat salah satu pintu surga di kota Qom. Bukan pintu itu pintu apa yang seperti pintu rumah, bukan. Pintu itu pintu maknawi, berarti semua pencipta apa pecinta uh, Sayyidah Fatimatul Ma'asumah bisa masuk surga dari pintu itu. Pintu tersebut. Pintu kecintaan kepada Sayyidah Fatimatul Ma'asumah. Kita malam ini dan majlis ini insyaAllah menghadiahkan pahala majlis ini kepada Sayyidah Fatimatul Ma'asumah sama ibunya dan ibu Imam Ridha alaihi salatu wassalam. Siti Najmah, Siti apa Najmah Semoga insya Allah hadiah ini, hadiah Qur'aniyah insya Allah dari kita sampai kepada beliau dan ibunya Sayyidah Fatimatullah.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 Kita sudah menjelaskan tentang huruf atau kata la di bahasa Arab. di seperti ini, seperti ayat ini yang kita sudah menjelaskan. Seperti itu ayat pertama surat apa e, balad surat al-balad kita membaca la uqusimu bihadzal balad. Dan di surat At-Takwir kita sudah membaca dan menafsirkan ayat itu dan menjelaskan ayat itu. Fala uqusimu bil khunnas. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa eh, hal-hal tersebut seperti syafaq yang ada di ayat ini. Tetapi apakah lahirnya positif atau negatif? Fala uqsimu tapi maksudnya uqsimu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Sebahagian mufassir kita menurangi masalah itu dengan apa ringkasnya begini. Sebahagian mufassir apa menerjemahkan begini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fala uqsimu, aku tidak bersumpah. Aku tidak bersumpah dengan syafaq Seperti itu, Fala uqsimu bil khunnas. Aku tidak apa bersumpah dengan khunnas. Fala la uqsimu bihadzal balad. Aku tidak bersumpah dengan balad, dengan tanah ini maksudnya kota Mekah. Kenapa? Kenapa aku tidak bersumpah? Dalilnya apa? Karena menurut mereka mufasir-mufasir tersebut. Menurut mereka karena masalah ini sangat-sangat penting, sangat-sangat agung. Dan syafaat itu tidak layak yang aku bersumpah dengan syafaat itu. Berarti tingkatnya syafaat tidak sesuai masalah ini. Tidak sesuai apa perkataan ini. Menurut mufassir mereka. Mufassir-mufassir itu. Tapi biasanya dan eh, kebanyakan mufassir men, apa menerjemahkan apa uh, ayat itu tanpa la. Berarti la di sini tidak bermakna menurut kebanyakan mufassir. Dan uh, la itu untuk menegaskan untuk apa memperkuatkan makna itu. Fala uqsimu apa bil khunnas atau la uqsimu bihadzal balad dan di sini fala uqsimu bisyafaq itu tidak bermakna untuk kata la. Berarti aku bersumpah dengan syafaq itu. Untuk menekankan maknanya. La itu untuk tekanan makna. Kata syafaq itu maknanya apa? Safak itu uh, suatu bagian zam, zaman seperti falak, seperti doha. Doha itu pada subuh. Tapi safak itu waktu-waktu yang saat-saat yang hampir malam. Hampir apa Uh, selesai hari dan masuk kita masuk di malam. Kalau kita memperhatikan cahaya pada waktu itu kurang merah. Cahaya apa langit kurang merah. Itulah waktunya syafaq. Syafaq itu waktu tersebut. Fala uqusimu bisyafaq. Waktu itu waktu yang luar biasa untuk kita mempersediakan diri kita untuk apa? Salat, salat maghrib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan syafa. Terus, wal qamari izat eh, wal laili wa ma wasaq. Huruf waw di sini juga huruf sumpah. Wal lail demi malam. Berarti aku bersumpah dengan malam. Wa ma wasaq. Apa-apa yang apa kandungnya. Um, wasak itu maksudnya wasak itu walaili wa ma wasak semua hal, semua urusan yang dikumpulkan pada malam. Tafsirnya begini. Maksudnya apa? Ayat ini menisyaratkan manfaatnya apa malam untuk semua makhluk karena pada malam waktu istirahat waktu yang semua makhluk akan kembali di rumah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walail demi malam pada waktu yang semua makhluk akan kembali di rumah untuk apa? Untuk istirahat. Untuk ketenangan. Untuk tidur. Untuk apa? Uh, menyiapkan, mempersediakan dirinya untuk hari besok. Untuk waktu kerja. Waktu itu waktu istirahat. Dan kalau kita uh, membaca sebagian ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fi litaskunu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam untuk kalian untuk apa? litaskunu untuk ketenangan antum tenang dalam malam karena itu sebagian orang yang kerjanya terbalik. Misalnya mereka bekerja dalam malam dan istirahat pada hari. Mereka apa mungkin jadi eh, apa hampir gila. Mungkin ada uh, stres banyak di eh, pekerjaan mereka. Kenapa? Karena sudah terbalik malamnya dengan apa uh, siang dengan hari. Wal qamari idza tasaq Seterusnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan qamar, kata qamar. Qamar itu maksudnya bulan. Pada waktu yang idza tasaq, idza tasaq itu apa? Bila telah terang benderang. Pada waktu yang bulan ini purnama. Jadi lengkap. Jadi sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bentuk malam, bentuk tersebut. Kenapa? Karena waktu itu waktu yang apa penting untuk semua bangsa pada zaman itu. Waktu penting untuk mereka. Dan kalau kita memperhatikan ada beberapa berkah di waktu itu yang apa misalnya Eh, di waktu itu eh, saya, saya belum tahu, saya tidak tahu karena informasi kita dan pengetahuan kita eh, apa lemah dan kurang tentang masalah itu yang apa pada waktu yang bulan uh, purnama masalah itu mempengaruhi di apa sebagian pekerjaan uh, makhluk hewan, manusia. Dan <clears throat> misalnya banyak kalau kita mau masuk di sebagian misal eh, dan misalnya saya contoh kita membaca di sebagian riwayat kalau seorang hubungan dengan istri pada di eh, apa eh, waktu yang Eh, bulan uh, jelas dan lengkap itulah makruh. Kenapa? Kita tidak tahu. Filosofinya apa? Belum tahu. Mungkin nanti ada apa ilmu dan jadi maju dan menjelaskan untuk kita masalah itu filosofinya untuk kita. Atau seperti itu banyak dan eh, di zaman itu waktu yang matahari ya, jadi apa lengkap eh, eh, anak-anak dan apa waktu yang apa semua hewan kalau hubungan dengan istrinya dengan apa pasangannya mungkin pada zaman itu apa anak-anaknya lebih kita tidak tahu kenapa filosofinya kita tidak tahu berarti waktu itu waktu khusus waktu itu penting waktu itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala penuh berkah tapi kita tahu tidak tahu apa yang hubungan dengan bulan dan apa kehidupan semua hewan, semua manusia. Kita tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bulan. Dengan zaman itu yang jadi lengkap. Jadi apa? Purnama. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق berarti hasilnya apa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan syafaq, Yang kedua dengan malam. Yang ketiga dengan bulan. Untuk apa? Untuk berfirman perkataan ini. Kalimat ini. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu akan menemui sesuatu hal demi sesuatu hal atau melalui tingkat demi tingkat. Semua manusia senantiasa lewat dari satu hal kepada satu hal lain. Berubah keadaannya satu persatu, satu saat persatu berubah khutbah. Maksudnya apa? Sebagian mufassir menafsirkan maksudnya apa perjalanan manusia di penciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala apa menciptakan manusia dalam alam rahim kemudian dunia kemudian dari dunia masuk di alam barzakh. Terakhir apa mereka masuk di kiamat hari akhirat. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hal-hal tersebut untuk menjelaskan masalah ini. Wahai manusia, engkau senantiasa berjalan. Berjalan menuju siapa? Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu tafsir. Sebahagian mufassir menafsirkan masalah itu keadaan manusia pada zaman yang masuk apa e, di perut ibunya dengan bentuk apa e, apa segumpal darah atau se, se, sebagai mani masuk di perut ibu kemudian bentuknya berubah sampai jadi manusia jadi bayi kemudian manusia dan terakhir jadi mati mati dunia berarti semua periode akan selesai masuk di periode lain kondisi lain maksudnya ayat tersebut tafsir ini menurut sebagian mufassir sebagian mufassir menafsirkan semua keadaan manusia akan berubah. Maksudnya mungkin di waktu khusus orang itu gembira. Tapi saat lagi orang itu sedih, menangis. Waktu yang mungkin satu manusia apa waktu yang tenang, waktu yang apa orang itu sakit, tapi saat lagi beberapa apa hari depan mungkin sehat atau terbalik atau perang perdamaian atau seperti itu misalnya banyak keamanan atau bahaya, semuanya keadaan manusia di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan-keadaan tersebut. Wahai manusia, engkau di dunia mempunyai keadaan-keadaan itu. Pada zaman yang pasukan Islam bersama Rasulullah di Ghazwah Uhud sudah gagal di hadapan pasukan apa musyrik Quraisy Allah Subhanahu wa taala berfirman berfirman di surat Ali Imran wa tilkal ayyam nudawiluha bainan النَّاسِ Surat Ali Imran Surat Ali Imran ayat berapa? <clears throat> ya, ayat 140. 140 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tafsir ini yang tafsir ketiga tentang ayat tersebut la tarkamunna tabaqan an tabaq. Karena sebahagian apa orang muslim pada zaman itu yang pasukan Islam sudah gagal, mereka menjelaskan eh, dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, kenapa kita gagal? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberi kabar gembira untuk kemenangan kita. yang Yansurkumullah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita? Kita sudah gagal. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepada mereka dengan ayat ini. Seperti ayat itu banyak di Al-Quran Al-Karim. Jika kamu إن qarhun karhun faqad massal qauma karhun misluh. Terus, jika kamu apa mendapat luka dalam uh, peperangan Uhud, sesungguhnya kamu itu mendapat luka pula. Uh, seumpamnya, seumpamanya hari-hari kemenangan itu kami kal ayam Itulah saksi kita. Nudawiluha bainan nas. Nudawiluha apa? Bainan nas. Kami berganti-gantikan di antara manusia dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang بالإيمان وتلك الأيام ندawilha bainan nas. Berarti mungkin satu manusia di saat suatu saat sedih, suatu saat lain gembira. Allah subhanahu wa ta'ala memutarkan keadaan itu di antara semua manusia. Itulah alam dunia. Semua saat semua keadaan kita di dunia semuanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Berarti hikmahnya berarti hikmahnya dan filosofinya ujian-ujian tersebut adalah seperti kesabaran kita. Apakah kita sabar atau tidak sabar. Kita syukur atau tidak syukur. Kita iman atau tidak beriman filosofinya di sini. Ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun? Apakah manusia apa berpikir Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya? Orang itu mengatakan, aku beriman. Itulah cukup Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuju manusia tersebut. semua wujud kita, semua kehidupan kita, semua saat-saat umur kita, semuanya ujian Allah Subhanahu wa taala. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Berarti kata فَمَا لَهُمْ di bahasa Arab maksudnya kenapa? Kenapa mereka tidak beriman? Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal mereka melihat semua keadaannya dalam dunia yang berubah. Tidak ada keadaan satu untuk manusia di dunia. Walaupun orang itu orang kaya. Walaupun orang itu orang miskin. tapi keadaan-keadaannya dalam dunia berbeza. Semua keadaannya dalam dunia semuanya ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersyukur. Kita harus rida untuk kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Itulah filosofinya. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يؤمنون yasjudun. Pada waktu yang dibacakan atas mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Tidak sujud maksudnya tidak tunduk. Tidak khusyuk. Sujud salah satu misal. Salah satu bentuknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Salah satu apa eh, bentuknya yang penting luar biasa untuk masalah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sujud. Imam Sajjad sujudnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Namanya Zainul Abidin. Penghiasan untuk semua orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu ibadahnya luar biasa itu. Zainul Abidin. Kalau kita iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman itu harus berhasil di umur kita. Hasilnya iman itu apa? Hasilnya kita harus sujud. لا يؤمنون كموديان وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كتاب السجود kita harus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Bahkan mereka senantiasa mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Mendustakan hari-hari hari kiamat. Mendustakan Rasulullah. Mendustakan semua hal yang benar dan hak. Itulah maksudnya. Mendustakan apa? Mendustakan semua hal tersebut. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kata yu'un itu asalnya kosa katanya adalah wa'a, wa'a atau wa'aya. Wa'aya itu apa? kata aslinya. WA di bahasa Arab maksudnya wadah. Wadah itu. Maksudnya semua apa hal yang kita memasukkan sesuatu dalamnya. Misalnya apa satu piring yang kita masuk apa uh, makan makanan dalam uh, perang, piring itu piring itu. Misalnya tapi hati manusia juga wadah untuk semua hal tersebut. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Wallahu a'lamu. Allah mengetahui semua apa-apa yang ada di hati manusia. Sebagai WA, sebagai, sebagai wadah kita. Maksudnya semua niat kita. Semua tujuan kita. Semua pikiran kita dijelaskan oleh Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu mengetahui semua niat kita. Wallahu a'lamu bima Atau maksudnya tentang ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua keadaan manusia yang ada di hatinya, di kandungnya. Keadaan itu keadaan mungkin orang itu sabar, orang itu istiqamah, orang itu sedih. Orang itu penuh musibah, penuh maksiat. Berarti semua keadaan manusia jelas untuk Tuhan, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bima yu'un. Semua niat mereka, semua tujuan mereka jelas untuk Tuhan. Fabashirhum bi'azabin alim. Wahai Rasul. Berarti itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada Rasulullah. Fabashirhum wahai Rasul. Berilah kepada mereka kabar gembira. Kata besarat di bahasa Arab maksudnya kabar gembira. berilah kabar gembira kepada mereka. Oh, kabar gembira kepada mereka. Orang-orang maksiat, orang-orang kafir. Kabar gembira tentang apa? azab Dia yang alim. Azab yang pedih. Azab yang pedih. Berarti bentuknya bentuk apa? Ejekan. Cemuhan. Allah subhanahu wa ta'ala mau menghinakan mereka. Dengan kabar bira kabar gembira yang menjadikan mereka. Bukan menenangkan mereka. Bukan. Apakah mereka senang, gembira dengan azab Tuhan? Tidak. Seperti itu ayat itu banyak di apa al al Karim. Fabashirhum fabashirhum kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kabar gembira kepada orang-orang neraka. Dengan apa? Dengan azab lagi. Azab yang tambah mereka. Berarti itu penghinaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Penghinaan lagi. Fabashirhum bi'azabin alim. Kecuali sebahagian mereka. Kecuali siapa? Illa alladzina amanu. Kecuali orang-orang beriman. Beramal solih. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putus. Kata ghairu mamnun mungkin salah satu maknanya ghairu maqtu. Kata maqtu itu putus-putus. طهل Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka tidak terputus. Senantiasa ada di kehidupan mereka. Senantiasa ada untuk mereka. Atau makna kedua, tanpa minnat. Gairu mamnun itu mungkin. Tapi aslinya gairu maktu. ghairu maktu, tidak terputus. Ada beberapa hal di ayat-ayat tersebut saya waktu kita apa beberapa menit saya uh, mau berbicara tentang sebahagian hal yang uh, kita mengeluarkan dari ayat-ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ayat ini tekuran. Peringatan. Bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa. Senantiasa hadir. Di dalam pikiran kita. Di dalam hati kita semua rahasia kita jelas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa kehadiran Tuhan dalam hari kita, pada waktu itu kita mengontrol amal-amal kita. Mengontrol niat kita, mengontrol pikiran kita. Itulah masalah penting. Kalau kita dalam salat berpikir Allah subhanahu wa ta'ala hadir di hadapan kita, di pikiran kita. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan salat kita. Salat itu rasanya luar biasa berbeda dengan sebelumnya. Salat itu senantiasa kita fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ada hadir di hati kita. Di hadapan kita. Kita sujud untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita ruku untuk Allah. Kita berdiri di hadapan siapa? Di hadapan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bima Salah satu masalah yang penting. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kecuali orang-orang yang beriman dan amal salih. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak memisahkan amal salih dari iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya harus beramal salih. Tanpa amal Allah subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan orang itu dalam surga. Mungkin sebahagian orang seperti orang-orang sufi mereka sebahagian mereka, bukan semuanya. Sebahagian mereka mungkin berpikir iman itu, fitrah itu yang jujur, yang benar cukup untuk kita. Walaupun kita tidak salat, tidak puasa, tidak sedekah, tidak ada amal soleh di amal amal-amalan kita. Allah subhanahu wa ta'ala apa menerima iman kita saja. Sebagian mereka mengatakan, begini. Tapi kita melarang. Kita menolak pikiran tersebut. Karena setiap kali yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Quran amanu selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa amilus salihat tidak tidak akan terpisah amal soleh dari iman. Dan salah satu contohnya kita untuk mereka adalah sikapnya Rasulullah. Kita memberi contoh kepada mereka. Rasulullah salatnya luar biasa. Imannya luar biasa. Amal solehnya luar biasa. Itulah sebagai usratun hasanah untuk kita. Kalau kita mau iman, kita harus amal solih. Kenapa? Karena Rasulullah dan semua ahlul bait mereka iman dan amal solih. Kedua-duanya ada di kehidupan mereka. Itulah sebagai uswatun hasanah untuk kita. Yang ketiga. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Kenapa mereka tidak beriman? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنِ لَا يَسْجُدُونَ Kenapa pada waktu yang dibacakan kepada mereka Al-Quran dan ayat-ayat kami, mereka tidak sujud. Berarti masalah itu salah satu, salah satu apa hasilnya adalah kepemilikan diri di manusia. Manusia bisa memilih akibat baik atau akibat buruk. Apakah manusia terpaksa di dunia? Tidak. Tidak terpaksa. Manusia bebas. Manusia dan jin bebas. Salah satu tafsirnya untuk ayat 30. Surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah 30 pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Kemudian apa ayat-ayat itu saya saya membaca ayat itu. Tolong diperhatikan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada waktu yang apa Allah Tuhan menciptakan وإذ قال ربك Malaikati, Inni جاعل Aku mau sesungguhnya aku mau menjadikan di atas bumi khalifah. Satu khalifah. Dengan siapa? Dengan wujud Nabi Adam. Dan Nabi Adam sebagai contohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud manusia. Manusia itu layak untuk jadi terjadi di atas apa bumi sebagai khalifatullah bisa mendapatkan kedudukan itu. Qalu malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu fiha?" Apakah engkau mau menjadikan satu wujud, satu makhluk di atas bumi yang man fiha wa yasfikud dima. Ada perkataan wujud itu manusia itu salah satu itu salah satu itu adalah fisad adalah kerusakan kerjanya rusak menyebarkan rusak menyebarkan apa e, semua e, maksiat di dunia salah satunya wa yasfikud dima membunuh orang-orang lain apakah manusia Sebahagian mufassir mengatakan kepada malaikat. Dari mana malaikat mengetahui masalah itu? Salah satu tafsirnya mungkin sebelumnya Nabi Adam ada manusia lain. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di riwayat juga. Riwayat itu lemah. Sebahagian riwayat yang meriwayatkan sebelumnya Nabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa beberapa kaum atau manusia sebelumnya Nabi Adam, kemudian dengan azab menyiksakan mereka. Menghapuskan mereka, mematikan mereka. Itulah salah satu tafsir. Tapi tafsir yang lebih penting atau lebih dekat tafsir itu yang mereka lihat dalam manusia itu kepilihan, kepemilikan diri, manusia itu bebas, manusia itu apa bisa men, apa jadi seorang baik bisa jadi seorang buruk di dunia. Itulah di bahasa Arab namanya ikhtiar. Tapi malaikat itu terpaksa. Malaikat itu. Karena itu mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu kenapa engkau mau menciptakan satu wujud yang mungkin wujud itu maksiat di hadapanmu ya Allah. Itulah katanya malaikat. Salah satu saksinya untuk kita untuk kebebasan manusia seperti ayat-ayat ini. Fama lahum la yu'minu. Kenapa? Itulah apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka? Wahai manusia, banyak berkah, banyak rahmat di kehidupanmu. Kenapa engkau tidak beriman? Kalau mereka terpaksa, Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana memberitahu siap kepada mereka. Itulah saksi untuk masalah tersebut. Ada satu lain. Salah hal ini hal terakhir. الله سبحانه وتعالى بالفيرمان دي آيات آيات إيتو وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كاتا سجود إيتو كتا سجود أحمد دلاس كان سجود مقصود يا تندو سجود مقصود يا خدو تن كبدا الله سبحانه وتعالى صالح ساتو چونتوه نيا دلاس سجود آيات إيتو أدلاه آيات سجدة دي أنتر كتا صور العزائم dan azaimus suwar. Itu gelarnya. Azaimus suwar adalah empat surat yang mempunyai sajdah wajibah. Sujud wajib. Yang pertama adalah surat As-Sajdah. Yang kedua adalah surat Al-Fussilat. Yang ketiga adalah surat An-Najmi. Yang terakhir di Juz 30 adalah surat Al-Alaq empat surat yang mempunyai apa sajdah wajibah. Kalau kita membaca surat itu, surat itu dan ayat itu, ayat sajdah itu kita harus cepat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk kita yang kita membaca dalam salat surat sajdah wajibah. Kenapa? Karena tambah satu sujud dalam salat. Dan masalah itu membatalkan salat kita. Fikihnya begini. Hukumnya begini. Banyak masalah fikih tentang sujud itu. Ikhwanun ahlu sunnah wal jamaah mewajibkan semua sujud dalam Al-Quran. Ayat-ayat sujud kita selain empat surat itu kita apa yakin semuanya sujud mustahab, sujud apa sunnah. Tapi mereka mewajibkan semua ayat-ayat sujud itu. Tidak ada sujud mustahab di antara mereka. Dan eh, sujud itu juga di antara mereka di eh, menurut mereka tidak wajib, eh, tidak apa cepat. Mungkin seterusnya tilawah mereka mereka sujud tidak apa-apa. Karena itu ustaz salah satu ustaz أتصحت أنور pada waktu yang beliau membaca rahmatullah alaih membaca uh, ayat uh, sajdah wajibah di Husainiyah Imam Khomeini di sisi Ayatullah Al-Uqma Said Ali Khamenei semua mereka sujud kecuali saat awal. Kenapa? Karena seterusnya tilawatul Quran beliau sujud. Itulah masalah fikih. Tapi ada satu masalah. Satu masalah yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنِ لَا يَسْجُدُونَ Pada waktu yang dibacakan untuk mereka ayat-ayat Al-Quran, kenapa mereka tidak sujud? Berarti hasilnya ayat-ayat Al-Quran harus sujud. Harus jadi sujud. Harus khudu. harus tambah iman kita. Kalau kita jadi adat untuk kita yang kita senantiasa ayat-ayat Al-Quran membaca, kemudian menutup Al-Quran, besok, lusa, setiap hari kita membaca, tapi tidak tidak ditambah iman kita, tidak tambah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekurangan kita. Itulah kesulitan kita. Allah subhanahu wa ta'ala di suatu ayat. Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan sifat-sifat orang-orang mukmin. Begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim innamal mu'minun. Siapa yang orang-orang mukmin? Siapa yang orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah? Siapa yang mereka? Allah menjelaskan keutamaan-keutamaan mereka di ayat-ayat di tiga ayat. Ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima. Afan, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat. Innamal mu'minun, ayat kedua. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم orang-orang yang beriman sesungguhnya mereka lah apa pada waktu yang disebut Allah Subhanahu wa taala gemetar hatinya mereka wajilat qulubuhum apa kita begitu وإذا تليت تروسني بجني وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أفابيلا ديباتكا آيات آيات الله سبحانه وتعالى كفر مركا برتنبه إيمان يا مركا زادتهم إيمانا أورن أورن مؤمن كأتماء مركا آيات آيات القرآن منبه إيمان مركا menambah khusyuk mereka, keyakinan mereka. Itulah keutamaan mereka. Kalau kita mau men, apa, eh, membandingkan iman kita, bagaimana nilai iman kita, derajat iman kita. Salah satu contohnya, salah satu apa masalah itu yang menjelaskan untuk kita derajat iman kita, masalah آية آية القرآن أبكى آية آية القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى من بغارو دي جيوا كيتا دي إيمان كيتا أتاو تيدا كارنا إيتو الله سبحانه وتعالى برفرمان وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون برأتي mereka yang mendengar ayat آيات Al-Quran ذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ملكة ستارتي در در سجود كبر الله سبحانه وتعالى سجود خشوع كبر الله سبحانه وتعالى تعالی حسنيا حسنيا نیا حسنيا نیا سموا حيوان سموا مخلوق semua hewan Tetapi manusia itu jauh. Manusia itu lalai. Semoga berkahnya Al-Quran. Berkahnya Rasulullah. Berkahnya Ahlul Bait insyaAllah masuk di kehidupan kita. Dan hasilnya insyaAllah apa menambah iman kita, menambah ma'rifat kita kepada Ahlul Bait, kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami Al-Quran, kita memahami iman dan Islam. Insya Allah, afan sudah terlambat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itulah apa uh, harapan kita di dunia dengan ayat-ayat itu. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farudahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas eh, jalasah pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita telah pun habis eh, surah Al-Insyiqaq dan eh, sesi soal jawab telah pun dibuka. Jadi bagi sesiapa yang ada soalan, bolehlah bertanyakan secara terus kepada Ustaz Rabbani ataupun boleh menaipkan di ruangan chat dan insyaAllah anda boleh membacakannya. dipersilakan kepada sesiapa yang ada soalan. Uh, Ustaz di sini ada satu soalan yang dituliskan. Uh, InsyaAllah Anda bacakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Uh, boleh Ustaz jelaskan bacaan untuk ayat-ayat sajadah? Adakah bacaan yang berbunyi Subhanallah man yanamu wala yashu atau ada bacaan lain? Eh, uh, ah, saya uh, karena belum jelas itu pertanyaan itu. Dan eh, kita mempunyai beberapa ayat. Eh, di surat As-Sajdah ada, surat Al-Fussilat ada, surat An-Najmi ada, surat An-Najmi ayat terakhir, surat Al-Alaq juga ayat terakhir. Dan kalau kita membaca ayat itu ketika selesai, kita harus sujud. Berarti hukum fikih itu kita harus selesai, kita eh, selesai dulu, dan dengan benar kita membacanya kemudian sujud. Tapi itu zikir itu zikir apa? Subhana, subhanallah, apa? Uh, saya membaca. Subhanallah, malla la yanamu, wala apa yashu. Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari apa sebahagian keutamaan manusia seperti naum, tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, tidak apa? Seperti itu apa? Apa maksudnya apa? Tidak jelas untuk saya. Ada zikir dalam sujud, mungkin maksudnya begini. Zikir, zikir itu sunnah. Zikir itu mustahab. Aslinya wajib untuk kita. Seterusnya ayat sajda wajibah itu adalah apa? Adalah sujud. Sujud itu wajib untuk kita. Tapi zikirnya mustahab itu, sunnah itu. Berarti kalau kita membaca zikir yang biasa, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tidak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tidak apa-apa. Tapi zikirnya aslinya yang ada di riwayat itu berbeza itu. La ilaha illallah الله حقا la ilaha illallah إلا الله إيمانا لا إله إلا الله عبودية ورقة سجدت لك يا رب تعبدا ورقة لا مستنكفا ولا مس... مس... لا مستنكفا ولا بل أنا عبد ضعيف ضليل خائف مستجي سبحان ربي الأعلى وبحمده إيه لطيف أبا fikih kita ada sudah tertulis di apa buku-buku uh, apa fikih sudah tertulis dan eh, kalau kita membaca lengkap begini, tapi zikir itu sunnah, aslinya sujud yang wajib. Dan mungkin per, eh, pertanyaannya beliau oh, begini, afan Ustaz Ya tidak apa-apa, itu zikir, <laughs> zikirnya. Karena eh, zikir itu mustahab itu. Aslinya wajib sujud. Dan sujud itu kita harus apa seperti sujud salat kita harus memakai torba sujud atas bumi begini. Kalau kita ada, misalnya dalam e, bentuk yang tidak sujud seperti salat, misalnya dalam eh, kereta atau dalam kereta api, dalam pesawat, bagaimana kita sujud di antara apa kursi yang ada di tidak bisa atau sulit untuk kita. Kita sujud dengan kertas saja, begini. Berarti isyarat sujud. Cukup untuk kita. Tapi zikirnya bebas. Zikirnya sunnah. Zikirnya yang apa e, mustahab untuk kita. Yang kita membaca zikir itu. Zikir itu mustahab. Aslinya wajib adalah sujud. Itulah aslinya wajib. Karena itu tidak eh, apa eh, menurut kita eh, orang itu harus begini zikir khusus tidak. Zikir itu mustahab itu. Ya. Pertanyaan kedua ada? Ada Ustaz. Uh, pertanyaan kedua. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Mengenai surah sajadah, sekiranya kita sedang memandu dan mendengar ayat itu dibaca oleh qari atau rakaman radio, Eh, adakah kita perlu memberhentikan uh, kereta lalu menunaikan sujud? Syukran Ustaz. Iya, saya sekarang eh, menjelaskan kepada antum tentang apa keadaan kita dalam eh, kereta atau pesawat seperti itu. Tetapi ada eh, masalah. Kalau rekam, kalau direkam suara kori, yang membaca ayat sajdah itu, sajdah wajibah itu. Apakah kita harus sajdah atau tidak? Sebagian fakih dan marja menurut mereka tidak wajib pada waktu yang direkam tidak apa hidup berarti orang itu kalau secara hidup membaca ayat itu melalui radio, melalui eh, televisi. Kita harus wajib sujud. Tapi itulah direkam mungkin untuk beberapa hari yang lalu. Rekam suaranya saja. Eh, sebahagian ulama mengatakan tidak wajib. Tapi saya eh, memperhatikan sebahagian ulama sebagian ulama. Misalnya, saya bercontoh, Ayatullah al-Uzma Bahjat sudah mengatakan, kalau kita walaupun sudah direkam suara itu, betapa baik kita sujud. Berarti mereka tidak menentukan apa hukum wajib untuk masalah sujud itu. Tapi mereka memberi tausiah dan menekankan uh, masalah itu, masalah fikih itu untuk kita yang kita sujud. Sel selanjutnya kita mendengar. Mendengar apa ayat itu. Ada satu masalah, kalau kita di jalan tidak memperhatikan ayat itu yang kodi membaca ayat saja wajib. Apakah wajib untuk kita? Tidak wajib. Karena tidak kita tidak apa perhatian untuk masalah itu, masalah ayat itu. Berarti kalau kita memperhatikan ayat sajdah itu selanjutnya sujud wajib untuk kita. Sujud yang diwajibkan untuk kita. Tapi tanpa perhatian itu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sujud itu atas kita. Itulah masalah kedua. Yang ketiga, dalam kereta, kereta api, dalam pesawat, dalam ke, eh, saya menulangi masalah ini, dalam keadaan yang kita tidak boleh sujud, tidak bisa sujud. Berarti sujud itu sulit. Sujud itu tidak mungkin untuk kita. Apakah kita mendengar? Bagaimana kita sujud? Saya sudah menjawab. Sujud itu sujud isyarat. Bukan sujud apa biasa sujud isyarat. Misalnya, kalau ada misalnya kertas atau kita punya satu hal yang boleh kita sujud atasnya, misalnya kayu, misalnya daun, misalnya satu kertas, satu tisu, tidak apa-apa, kita sujud atasnya. Walaupun di keadaan uh, duduk di atas kursi, di keadaan itu kita sujud. Berarti sujud itu maknanya apa? Tunduk. Kita khusyuk kepada Allah subhanahu. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kenapa engkau sujud? Kita sujud itu menjawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, kami siap, kami tunduk, kami khusyuk kepadamu. Berarti kita menjawab dengan sujud itu. Walaupun tidak sesuai dengan apa eh, hukum fikih yang sujud biasa. Walaupun begitu. Tapi sujud itu maknanya kita siap ya Allah. Kita tunduk kepada engkau. Ya Allah. Maksudnya begini. Karena itu pada zaman itu bentuk itu kita isyarat sujud yang walaupun satu hal misalnya dahi kita sujud cukup atau satu tangan kita cukup dengan dengan dahi dahi itu dua dua tempatnya cukup untuk sujud kita walaupun kita apa bentuk kita duduk di atas kursi tidak apa-apa itulah persoalan lagi ada persoalan lagi Ah, nampaknya di sini uh, tiada soalan yang lain. Tapi insya Allah jika ada soalan yang, soalan yang lain uh, boleh diutarakan di dalam grup WhatsApp. Jadi Ustaz Rabani boleh menilainya. Jadi uh, uh, syukran. Jadi syukran jazilan kepada Ustaz Rabani atas jelasah pada malam ini dan Alhamdulillah kita telah tamat uh, tafsir surah Al-Insyiqaq. Eh, jadi insya Allah untuk sebagai penutup kelas pada malam ini, bolehkah Ustaz Rabani membacakan eh, doa sebagai penutup? Hmm, insya Allah eh, apa minggu depan kita masuk di surat Al-Buruj, surat Al-Buruj yang insya Allah kita masuk pada minggu depan. Ustaz Askari kalau beliau hadir dan siap insya Allah memberkahi kita dengan doa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز, العز الأكرم بدماء شهدائنا وبحق إمام زماننا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على ديني وعلى محبة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة إلهي يا حامل بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا كديم الإحسان بحق الحسين اللهم عجل لوليك الفراج والعافية والنصر اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعلنا ممن تنتصر به في دينك اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا وفي القيامة شافئا وشفيعا وفي الجنة رفيقا وعلى صراطي نورا ودليلا ومن النار سترا وحجابا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن حضر في هذا المجلس المبارك يا الله أنفسنا dosa mukmin mukminat muslimin dan muslimat bal ahya'i minhum wal amwat اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم insyaallah di kemuncak doa kita tidak lupakan sahabat-sahabat kita yang berpesan doa ikhwan kita sahabat-sahabat kita di mana juga berada khususnya kepada ujian yang melanda dunia dan negara kita dengan COVID-19. Kita mohon kepada Allah untuk diberikan perlindungan kepada semua kita yang hadir, keluarga kita, jiran kita, masyarakat kita, dunia kita insyaAllah. Dan diberikan keselamatan orang-orang yang telah dijangkiti penyakit COVID-19 dan mereka-mereka yang berpesan doa pada malam yang mulia ini.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 عليهم ولا الضالين اللهم صل شكرا صدر بني سيد Said Ali Rabani dan semua Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Syukran diucapkan kepada Ustaz Hasan Askari atas doa atas bacaan doa sebagai penutup jalasah pada malam ini. Uh, syukran juga kepada Ustaz Rabani uh, atas jalasah pada malam ini dan kepada semua para hadirin syukran jazilan ya, kerana masih bersama sehingga ke saat ini. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada waktu dan uh, masa yang sama di minggu hadapan insya-Allah maka kita tutup kelas pada malam ini dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.